Anwar ini Bung Anwar Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Al Ibrah yang saya hormati khususnya Bapak dan Ibu guru yang insya Allah bisa digugu dan bisa di moga bisa digugu dan bisa ditiru sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu guru bahwa Bapak dan Ibu guru adalah panutan bagi murid-murid, panutan bagi siswa-siswi, maka harus betul-betul bisa diguru dan bisa ditiru. Karena memang rata-rata murid itu mencontoh gurunya. Murid itu pasti niru gurunya. Gak salah kalau dulu ada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu dulu. Bahkan pepatah itu sekarang semakin parah. Sekarang jadi guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Betapa mendidik murid zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dulu. Ibu, bapak, Ikhwafidin Saudara-saudara saya Seiman seagama Yang saya hormati Rahimahumullah Satu bulan lamanya Kemarin kita menjalani tarbiyah Dalam madrasah Ramadan Ketika itu berhasil Ketika kita lulus menjalani tarbiyah dalam madrasah Ramadan tersebut maka kita mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa Aidul Fitri kita kembali menjadi fitri sebagaimana ketika pertama kali kita dilahirkan Allah di dunia kullu mauludin yuladu ala fitrah setiap manusia yang terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah Corong bersih Allah menciptakan manusia itu keadaannya fitrah kita lahir di dunia dalam keadaan fitrah hidup ini diperintah untuk mempertahankan fitrah sampai nanti kita menghadap Allah pun harus keadaan fitrah sehingga nanti di akhirat kita akan diterima di surga Allah kembali ke surga Allah karena hanya orang-orang fitrah yang diterima di surga Allah artinya lepas Ramadan kita harus benar-benar jadi orang yang baik Allahumma sholli ala Muhammad Lewong api ibu sopo, wong api ya Allah Ibu bapak jemaah rahimahullah, jangan salah paham. Uang api, ibu gak kau uang sing gak kawe. Saya bilang orang yang baik itu bukannya orang yang gak pernah jelek. Orang yang baik itu bukannya orang yang gak ada jeleknya. Keliru. sang api api uang mesti ono elek lek sampean gelek wong sing gak ono eleke sampean gelek wong sing gak tau elek gak kira ketemu nanti nek gelek kok ono gak tau elek sekali lagi sak api abe wong mesti ono elek ngapunten kiai niku umume lah api umume ya sanjana ono kiai sing ora pati api contohnya ya sing ngomong dhewe Lho masih disebut kiai itu umumnya lah. Tapi jangan dikira kalau udah kiai yang dikenal baik terus gak tahu elek. Gak duwe elek. Gak tahu dosa, gak duwe dosa. Hmm? Dari sopo. Akhirnya nek kiai terus gak tahu dosa, perayaan. Kiai mana yang gak punya dosa? Semua punya dosa. Cuma ono sing dosane iki ono sing bedone akeh. Dan aku niki termasuk akeh. Jujur, saya ngaji di mana-mana, insya Allah saya dapat pahala kalau saya ikhlas. Tapi saya pun dapat dosa. Kok dosa? Iya, menurut hukum syariat ngaji kalau ibu-ibu, karo mbak-mbak, karo wong wedok, iku gak oleh depan Kau oleh beto Kudu dikai hijab Kudu dikai satir Kudu ditutupi Nah aku Nawas sih Ngomong mana hmm. orang sebau Bener Tak terdeliki Namun aku dosa Dosa Dosa Cuma insya Allah Dosanya kalau gandarannya Saya susu gandarannya Makanya kita harus no Dan tolong ya ibu-ibu bapak yang perempuan di belakang jangan ditutup. Aku malah tersemangat. Mesti barang ngasih semangat ini apa mau nunggu itu. Nyawang sih saya kayak gini, berenang tau. Lo dikira masih kiai terus sama nah, ya, elek, ya, ya. wah deh. Sengketok ayam tak lo dikira tak pirang apa mana? hasud, ujub, sum'ah, riya, sombong, takabur, sampeyan ae sing gak karo. istri saya nggak berani, nggak terhormat, nggak berwibawa karena dia tahu kejelekan saya. ini bodoh terus bunuh. bodoh, langsung tak ceramai assalamualaikum. Aku salam gunung mari dipret tinggal kali. Maka ibu apa orang yang baik bukannya orang yang gak punya jelek, gak pernah jelek, salah. Mangga naro min syarrihi wong apik iku wong sing ambike luwe akeh tinimbang eleke kadang-kadang yo tau elek cuma sing tetep luwe akeh ambike tinimbang eleke uang elek, ibu gak mau hasil nyolong semuanya nggak ada. Begengge nyadang mengki nyadang mengki ada mau boleh bangun malam untuk sholat tahajud semangat gak akan males sebelas rokaat delapan rokaat hajat tiga rokaat ini semangat mari hati sholat gong itu tanda nama ngapain saya aku ibu-ibu bo ibu sama kan tangi garu ngoten ibu semangat apa males males berarti sore ibu gak pada habis sampai lagi ganti sing lanang bapak-bapak sama nek tangi dalungan aku semangat atau males? Nah, semangat kok belet kudu moyo. Nek gak moyo yo nguyuhi. Mulane wis semangat, semangat Semangat yo gak perkara kate sholat. Kate moyo. Halo, udah sekarang kasih contoh. Misalnya di desa sampean, di lingkungan sampean, ono masjid dibangun, terus sampean kan ditarik sak juta ngetono duit sak juta menurut ini sampean lego plong nopo gelong gelong sepurane sama durung mau ngapain Pokoknya ngelakoni api, atine marem, iku wong api. Ngelakoni elek, atine marem, sepurane, iku ngelek. Oleh togel ngelok pokok. Hmm patang angka nyantok kabe lembego akhirnya kontone dijak kabe bosi kabe iku yang ngomong rawani ngomong elek aku ora pati api si tongkas wong api niku man ahsana man asal orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek masih dielei kalau uang tetap membalas dengan kebaikan niku tandanya uang apa diapi wong yang balas apa masih dielei uang yang tetap apa anak anak uang diapi wong apa nek dielei uang ra apa niku duduk uang apa yang ngimbangi orang. Ngapun ngapunten kadang-kadang lak ono aku kasih api a, ah, janji diapi aku a. anak ah. uang gak gelem api kalau aku aku dikon apik ra so niku asli duduk wong apik saking aneh pinter omong wong apik niku padha karo uyah uyah sing apik niku gak kok uyah sing meli-meli keli-keli gak uyah sing apik iku uyah sing asin diasini uyah yo asin masih ora diasini uyah yo tetep asin uyah iku gak tau mikir gak ono uyah kok angen-angen mikir aku nek diasini yo asin nek gak diasini aku mau asin gak ono iku uyah kanggo bebas. Halo. Halo. Wong yo nek ajeng api, mas yo dielek koyo apa? Tetep api. Dilok ngono kaya apa? Tetep api. Coba kasih contoh, ana Mbak sore-sore nyapu ning latar, duwe putu umur 2 tahun, teman-teman nang bae nyapu diwadani, Mbak ya, e, kepak Teh. Mbak Teh, Pak Teh. Niki mosok putune kok ditakuk sapu? enggak mesem putune hmm, bisa madani enggak di lo nonton pak kertek lo mesem anjanya wong HP halo tapi wong itu nelek jangan kan kok dibisui jangan kan kok dirono dilirik tok itu semua orang murid mana wong lirik itu semua orang murid lapo kita lirik cukup matamu ana wong mesem yo ya jarene ngenyek. Soale pancen wong eh, Nah, maka kula sampeyan dipertahankan pun eh, dipertahankan. Diperintah untuk mempertahankan fitrah itu. Apa fitrah manusia? Allahumma sholli ala Muhammad. Paling tidak ada tiga. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup yo ya, tahun depan. Yang pertama mensucikan diri kembali kepada sikap dasar naluri dasar manusia adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La membawa la ilaha illallah bangkit yaumul ba'ats pun dengan la ilaha illallah besok di akhirat masuk surga membuka pintu surga dengan kunci la ilaha illallah la ilaha illallah sebagai fitrah dasar manusia yang pertama itu kalau dihitung jumlah hurufnya ada 12 Berapa Bu? Dari 12 ini ada dua imam besar yang berbicara tentang cross of human creation. Napa Pak? Jadi Timbangannya gak iso sampai yang jawab niku wahu. cross of human creation. Napa? Timbangannya niku niku wahu. Napa? Niku hmm, top manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk dari 12 unsur yang namanya awshadatun nuraniyah. Napa Bu? Niku mau. Eh dan kabeh ya. Oke, enggak apa-apa timbangannya keliru. 12 unsur ini dibagi dua. Tolong yang enam introvert apa pak? niku mau yang enam lagi ekstrovi apa bu hmm, oplak yang enam unsur batin yang enam unsur lahir enam tambah enam jumlahnya nenek ini kok gak salah 12 unsur pembentuk manusia dan Allah Subhanahu wa taala melambangkannya dengan lubang dohir yang ada dalam tubuh manusia jumlahnya rolas bolongan awalnya menungso totalnya rolas lo sampai yang ngaji kayak kok songo Pak ya songo itu yang urusan poso wis bari yoyo ini ya rolas komplitnya rolas kalau tidak percaya buktikan sendiri dihitung lubang mata dua lubang telinga dua empat lubang hidung dua enam lubang mulut satu tujuh jangkau keperolas kurang beliau kurang lima orang pak ketemu Dengi seluruh jalur depan jalur belakang berarti saya kurang tahu cici persis di tengah tubuh manusia uzil uzil yang aslinya bolong terus ini mulut diarani tali user berarti sepuluh kurang loro ngapunten non sewu pendile susu ki wonten. Ya wis gak bolong gak kena disedot, Bro. Sorry Ibu. Saya pakai omongan kok pendile susu sampai hari ini saya belum menemukan bahasa yang halus selain itu. Oh, gue bahasanya sing enak. wis meneh niku mau berarti persis jumlahnya ya wis ngono ngaji hari ini judulnya tutup umat ditakoni putrane Pak saya ngaji sapa Pak Rosa masih ya? kok niku mau. Udah, coba sekarang kita ungkap satu persatu yang enam unsur batin itu dasarnya hadis kunci Ini libani adam saudara. manusia itu punya dada itu masih <clears throat> jobo Fi, kalbun di dalamnya ada kalbu satu hey of oh, her nomor aku kalau kamu ngaji rumah sakit Mendor. itu satu ini kalbun kalau dibuka fihi fuadun di dalamnya ada fuad fuad itu hati fuad kalau dibuka fihi lubun di dalamnya ada yang namanya lub sari hati tiga maka ada ungkapan lubuk hati yang paling dalam padahal masih belum dalam ini masih unsur ketiga belum kalau dibuka lagi fihi sakofun di dalamnya ada sakof bingkai hati yang kokoh tak tergoyahkan tempatnya keyakinan udah dapat tempat sakof kalau dibuka fihi sirun di dalamnya ada sir rahasia yang tersembunyi maka kalau sembunyi-sembunyian namanya sir Sirah masih rahasia termasuk nanti yang akan diundi ini sekarang masih merupakan sir entah kok, sopo pas aku itu. udah dapat berapa tadi? lima kurang satu fihi anak di dalam sir ada anak enam unsur batin ini yang menentukan karakter manusia atau biasa disebut dengan moral dalam bahasa agama domir nama niku wau baik domir istimai domir koruni maupun domir dini moral perundang-undangan moral sosial kemasyarakatan moral dalam beragama ini ditentukan oleh batin Allah mesin alam Muhammad karakter manusia itu tergantung batinnya saya sudah sering sampaikan apa yang masuk dan tertanam dalam batin itu akan muncul secara spontan menjadi perilaku coba bapak ibu ketika lagi bersih eh, yang diucapkan apa Alhamdulillah itu karena yang masuk dan tertanam di batin berjenengan Allah maka munculnya Alhamdulillah karena yang tertanam di dalam batin bagus maka keluarnya pun bagus tapi mohon maaf kadang-kadang ada orang yang lagi bersin itu yang diucapkan bukannya Alhamdulillah tapi malah nama-nama makanan oh no bakso soto sorry itu memang yang tertanam dalam batinnya adalah departemen perbedaan ini otomatis keluar halo ibu bapak ketika lagi jalan kaki saya batu jebret yang diucapkan apa Innalillah, astagfirullah, masya Allah, ya Allah. Memang yang tertanam di batin bagus Allah, maka munculnya innalillah, astagfirullah, nyebut. Tapi kadang ada orang yang di jalan kesandung cepet yang diucapkan malah nama-nama binatang pengen sikil papat itu metu kabeh langsung diarah dan diangkrik maaf itu memang mentalnya mental kewa mengkesan eh jaran mau menunggu kelakuan ya kelakuan jaran biasanya ini kau yang gak ceko oh jaran bisa gelantur turun kemarin diubah tapi nonton jaran ternyata yang namanya hati itu bukan hanya segumpal darah atau serat daging tapi merupakan alam metafisik yang membentuk dan menentukan seluruh kehidupan manusia maka Bapak Ibu orang itu kalau batinnya udah bagus halo beletate nangkong beletat api kedeping meripat kedep api kumlawe tangan menuju kebaikan cuma kayak sikil menuju kebaikan lewis wis batine tapi tapi lek batine elek sekolah tingkae wae sorry orang itu kalau batinnya bagus oh kayak tangan itu manfaatnya tangan obat nolong wong tangan obat nyantuni fakir miskin tangan obat nyantuni yatim piatu tangan obat main bangun masjid main bangun musola main gede sekolahan tangan narkoba ketemu wong dada nyopo assalamualaikum aduh terus salaman mari ah, ngono ngambil no mogo pinara terus nyugui tangan apian boleh nyamoni ngono dari canggih tangannya kok pakai melirik itu tangan canggih manfaati nang karyawan THR akeh halo tapi lek batine rusak tangan rubah mesti rusak tangan rubah dompet melayang tangan rubah jemuran hilang tangan rubah bokong gede ditabui ini lek batine wis kadung rusak subhanallah betapa kuat pengaruh batin makanya di dalam batin itu ada majelis yang wal adrar. Napa Pak? Tempat berkumpulnya seluruh perasaan cinta dan cinta itulah sirul ikhlas, rahasia dari keikhlasan. Makanya orang itu yang diomongkan bisa sama tapi kekuatannya berbeda. Halo omongane podo persis tapi kekuatannya beda rasane sing rumono itu beda yang satu ngomongnya ikhlas yang satu ngomongnya nggak ikhlas orang ngomong itu kalau berangkat dari hati yang tulus ikhlas hati yang bersih itu mudah dicerna di rumah aku yang denda tapi orang ngomong itu kalau berangkat dari hati yang kotor, apalagi penuh dengan kepentingan, maka akan terasa hambar, sepo kafe, gak gendah di rumah orang. Makanya omongan saya ini sama rumah orang gendah apa orang, nek gendah insya Allah aku ya ikhlas, nek orang gendah berarti aku ya ikhlas. Menitani ngono ae. Atau kalau tidak begitu ya kupingnya sampean sing perlu didandakno. Yang diomongkan sama tapi kekuatannya beda termasuk yang dibaca doanya sama tapi kemandiannya orang podo coba wong biaya itu orang berjanji tapi mandi mergo berangkat dari hati menambahnya kalau udun sakit bisun itu jopo kontrolnya buyo nomo idun kuno ono semar gawe gunung upil kuiru masih itu di udun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cutik no pelirung diusapno waras nah aku tau praktek kok malah mana telu doa sama tapi kekuatan beda ibu bapak, kiai mutawakil wali bapak ketika mimpin perang gerilya lawan penjajah dikepung nama Belanda dikepung sama penjajah dari segala penjuru dari segala arah wis ke pojok gak iso dindi kate ketangkep beliau membaca ayat sebagaimana yang dibaca Rasulullah ketika mau berangkat hijrah وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ketika hilang lotung dihilangi gak nemone di wong itu mau hilang itu saya ijazahkan pada santri saya nanti Nabi ketika hijrah baca ayat ini aman dari kejaran orang kafir demikian pula Kiai makin aman makanya yang kabe santri-santri lek ngadepi masalah mau wae ben diparingi aman ayat ini wajon Allah selamat ono santri kula naik sepeda motor di jalan raya gak pakai helm ya ada razia operasi dari kejauhan udah kelihatan langsung dia baca itu ayat ujar nabi baik naik satu komik khotim satu khotim namun fahu lagi alhamdulillah setelah dia baca di ayat itu pring ketilang wajahnya sama tapi kemandiannya tidak sama karena kekuatan hati yang berbeda halo. kiai dulu itu kalau ceramah gak lama naik podium pidato assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para bapak para ibu mulai biji kersane barokah uripe monggo kita ngapain sholat tahajud pun tetap semangat mawon akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon Ono kiai saiki pidato kok model ngono gak kira dibayari besok pidato lagi naik podium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu kalau sedere supaya rezekinya lancar mulai biji monggo lampai sholat duha pun cekap semantan mawon akhirul kalam arah lereni yang masih usul usul yai pesene tak hajur ini dari dilampai, pun ditambah riyen gelem ditambah ya wis duhane ora sida akhirul kalam assalamualaikum tapi ternyata mampu membuka mata hati orang lain mampu menyadarkan orang lain dari tidur panjangnya dari kebutaannya subhanallah kalau ulama zaman sekarang mohon maaf pewinter-pinter orasi, argumentasi, diplomasi. Tapi kenapa? Tidak bisa membuka kesadaran dan mata hati orang lain. Lo nek dilare medeni uang ulama ini. Uang pinter saya lho. Gelare ra rata karuan. Kalau lama dulu tidak ada yang punya gelar. Kau mau SS-an nih kau. Saya bilang uangnya, SH. SE, ono SOS, sosis, bro. tapi maaf maaf kok tidak bisa menyadarkan orang lain tidak bisa membuka mata hati orang lain karena apa tidak pakai hati sorry bukannya saya menganggap tidak penting itu gelar-gelar kesarjanaan penting sekali penting sekali tapi harus diimbangi dengan karakter yang benar apa artinya sih gelar sarjana, titel sarjana kalau otak, hati, karakter tidak mencerminkan kesarjanaannya? Adalah lebih baik ijazah TK tapi otak, hati, karakter, kelakuannya sarjana daripada gelar sarjana tapi otak, hati, karakter, kelakuan kayak anak TK. Sorry, ini alasannya om saya gak tuh itu Jujur, saya memang gak pernah makan bangku kuliah karena memang saya bukan rakyat sekilas kendaraannya satu ya tapi saya punya prosedur kok kapati gaya ya. memiliki kendang S.A.D. Sarjana Alam Gaib S.A.D. Sarjana Anil Garwo Gapaya Rabi apa S.A.D. Sarjana Anil Gawian nganggur bila kerjaan kayak itu itu gak kapati keren gak gaya misalnya di belakang nama saya ada titelnya Anwar Zahid SPD sibuk mulai diri. Enggak, enggak. enggak kalau saya cukup begini aja. Wes, tak tak ini Anwar Zahid. Tak ini ngaji bendino ping limo tak 5 ini telateni. Nyatane ya alhamdulillah yo ya remes. Mulai-mulai berkah bisa dikai iya Mohon maaf sekali lagi mohon maaf sekali lagi mohon maaf tidak ada maksud apa-apa kecuali sekedar mengingatkan panitia. Ya. Eh. Kok oh, banget sih? Ini, halo, halo, ibu, yang dimasak sama bahan-bahannya sama tapi rasa masakannya bisa berbeda kenapa? yang masak hatinya lain ono bawang merah ada tomat ada terasi ada garam ada micin ada lombok lombok itu misalnya lombok oh cabai lah ya kurang kulina saya pakai Indonesia panggil anak aja mama dirinya bentar jangan kemana-mana di sini aja bentar mama mau keluar penjara lagi nggak di rumah mama nggak jaga karena mama kok mama cuma mau main mama cuma mau sing siji ikhlas sing siji muleke karo gremeng engko luwih nikmat sing ikhlas gremeng iso dari sambel iku habar begitu kuat pengaruh hati terhadap sebuah produk nah itu saya sudah sering membuktikan bujuk saya apa kok Gak usah penting sama paham mau ya wes istri pulau suruh bikinin kopi mana ngomong bikinin wah bikinin eh bikinin pura bikini pikirannya keras sedang bikini eh saya turun bersih aja takut gak kopi ya itu kapan es lah yang juga kalau antara suami dan istri sehati sama-sama berangkat dari hati penuh kasih sayang cinta dari hati ya Allah dahsyat men ayo coba sing lanang merengut sing bentuk bertautut ngok sepo kabeh do you really want his name of sepo Halo, apapun karena memang inna sa'yakum profesi profesimu itu macam-macam maka cintailah pekerjaanmu itu apapun pekerjaan anda cintai pekerjaan anda maka anda akan bisa menikmati hakikat hidup yang sebenarnya halo halo, kalau kerja tanpa ada rasa cinta kerja yang dipikir cuma hak dan kewajiban hak dan kewajiban. Kewajiban saya kerja, hak saya dapat gaji. Tanpa ada rasa sayang sama pekerjaan, tanpa ada rasa cinta sama pekerjaan. cuma dipikir hal kewajiban toh. Terus maaf, apa bedanya kita dengan pelacur? Halo? Pelacur itu yang dipikirkan cuma hak dan kewajiban. Kewajiban saya melayani, hak saya dibayari. Begitu dibayari, please let's go Pokoknya I love you, mari dilatih di Bayu. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa sayang. Kon sawangane pokoknya ganteng, kantor ono sing bagian loper antar barang kirim pakaian ngukur oh, mana kalau nggak ada rasa cinta nggak mungkin nikmat itu pekerjaan coba cintai pekerjaan itu nikmat masih bayaran kurang dulu nikmat kenikmatan tertinggi bukan ada pada gaji tapi ada pada hati nang tak ewangi dibayar iya jujur kan anak saya dan anak saya itu baju itu kalau mereknya gak ganis itu gak mau soalnya loh memang bener eh, tak turun sama yang sama uminya sama saya kalau dibelikan baju Denny kok gak banyak ah, ini satu mau ini karena aku ya beli tiga bani gitu kan mempromosikan deh. Halo. Seneng gue dipromosikan anggota. Gak sembarangan produk. harus dengan rasa cinta kalau nggak ada rasa cinta nggak mungkin itu ibu bisa masuk ibu ibu cinta saya nggak ibu cinta saya nggak enggak kamu ya, ya semata nggak ada artinya saya ngaji kalau saya nggak dicintai orang cinta buat pengen orang cinta mau harap kalau nggak cinta di HP-nya kamu ada ceramahnya aku ayo akui saja orang cinta pakai gitu ditutup-tutupin segala suara aku ada di HP-nya kamu padahal suara suami kamu gak ada di HP-nya kamu apa kamu lebih cinta aku daripada suami kamu coba ini rahasianya mohon maaf para kiai dulu itu mengajarnya pakai cinta, pakai sentuhan-sentuhan cinta, makanya berhasil. Oke, ini soal enam unsur batin. Oh, terus lu main nyumbang biro. enam unsur lahir sekarang saya baca ayatnya kau benar insana min sulalatin min tin ada satu nanti itu jumlahnya enam thumma nutfatan fi qararin unsur luar jasad atau raga yang hanya merupakan bungkus atau wadah Allahumma sholli ala Muhammad tidak ada artinya bungkus yang bagus kalau tidak diimbangi dengan isi yang bagus Bapak Ibu Jemaah mohon maaf saya sangat bersyukur kepada Allah diberi tubuh kayak gini jasad kayak gini tiga rogo model ini ini tak syukuri saya diberi fis muka yang kayak gini saya bersyukur kok memang nggak tahu kan sih tapi kan nggak jelek-jelek apa kalau menurut istri saya bang sama aku saya, tapi sedih enggak kita tetap syukur kenapa coba apa artinya sih wajah yang tampan kalau nggak didukung dengan hati yang tampan halo apa artinya wajah yang cantik kalau batinnya nggak cantik apa artinya kita membangga-banggakan wajah coba kalau kita mau berpikir kalau kita mau merenung benar ya ya berarti kan mesti ngomong gue sih sini. halo Ya usah deg-degan gak kira sampean. Sing gak deg-degan iku insyaallah sing oleh. Halo. Apa artinya? Kita membanggakan wajah kalau kita mau merenung di balik wajah kita. Halo. Di balik wajah kita yang kita bangga-banggakan, itu isinya ada apa di dalam? Maaf, tengkorak. Apa? Tengkorak. Andai apa dijijili dijijili apa bener disumpelin apa teman sumpah gak enak bahasa itu weh dijijili kan temennya paham andai kan itu gak dijijili daging gak dibungkus kulit mengerikan maka silakan ibu yang merasa cantik berbangga dengan kecantikan ibu Silakan dilakukan itu juga pertimbangan dalam kita tapi sadari di balik tubuhmu yang halus mulus kebol sebelumai aduhai imun yahud bahenal menal menal siapa belenang matakan matakan matakan matakan yang kau bangga banggakan itu ternyata di dalamnya ada darah di dalamnya ada nanah yang nantikan itu terbuka nampak dan kelihatan kita melihatnya tidak akan mentala gede ini ono narai saking ada ketutupan makanya suruh mainnya iya yang bungkus yang baru akan bagus kalau dalamnya bagus yang baru akan indah kalau didukung dengan isi yang indah apa artinya sih pak punya istri yang cantik tapi kalau batinnya jelek halo ya istri kayak gitu kayak isinya dompet orang batin larang kelakuannya kayak gerandong pinaan rapat kayu kan rada murah marun kaki lima cukup sandal jepit di pantes kelambi yang cukup kae karena-karena gorden lu yang ini kena ditambah meja ayo lah gede lah karu-karuan kayak kosmetik udah bermerek mau wedak kok dunia malaikat kuos berarti Mirabella Sari Ayu Mata Tilama Dosen Kono Lipstick Sidu Loh, terus apa ini celah berpenjendek ide mangir lulur krim bersih muka hand body lotion burung penggalu helek burung sing daun sirih barang Subhanallah. Enggak apa artinya sih? Bungkusnya api tapi isinya Adalah lebih baik bungkusnya elek tapi isinya api. Aduh kan bungkusnya gue pasti resep, welek, lecu kabeh wamo. tapi sini be gue payu duit ini mundur ke batang payu. Daripada isinya kok bungkusnya koper meling-meling wapi, tapi isinya gedung mambu. Oh. Apa artinya sih Pak? Punya istri yang cantik, bodinya bagus tapi batinnya elek. Karena artinya makanya kalau menurut saya istri itu yang penting batinnya cantik meskipun wajahnya cantik. Nah, sing penting batinnya apa? Senajan rupanya ayu, apa-apa. Eh? Salah teman saya. pisan wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal teman mau ngelakang di bojomu kudu nontonnya pasar sapi ora tambah tak det gampang ra sorry sorry sayang masih itu ya elek susah yuk bu kandhane kok antara lahir dan batin itu ada roh roh itu tempatnya antara lahir dan batin yang dulu diwisuda oleh Allah Alas bi rabbikum kalu bala syahidna bukankah aku Tuhanmu ya kami menyaksikan Allah Tuhan kami Allah Tuhanku baru dilahirkan ke dunia bahwa janji la ilaha illallah artinya bahwa hidup itu ternyata tergantung suasana hati orang itu kalau hatinya bagus hatinya kepenak maaf tidur neng pringkrian nikmat tapi kalau hati ruwet masih turun hotel mendut mendut gitu kelipaan dihubahkan traiso tanah soalnya mikir utang ayo sama takono wong loro-loro itu bisakah menikmati yang namanya mobil ambulan masih mercy mesin terbagus dulu nek loro nemen ngering-ngeringan jadi tumpahnya ya tetap halo ya kudu kalau wong iku nek marah ini lego, makanan menu biasa tapi terasa nikmat Oke, nah, apa menu spesial nek akhirnya ruwet. Diuber-berutan. Nang sekolah, saya nyindok menunggu iso kesel soalnya sing dia mirip karo wong sing diutangi kamu tak gembira kok yang boleh nongkrong sampean Loh iya ngomong-ngomong soal makan kan masing-masing orang itu punya versi Nah, wong melarat, wong fakir miskin itu yang dipikir meneh mangan opo. Lah wong sedengan menemangan mangan sapiro kalau mau gede-gede menemangan yang meneh mangan ternyata hidup itu tergantung suasana hati maka kembali kepada fitrah manusia itu pada dasarnya kembali mensucikan diri dan hanya orang-orang yang berhati suci, yang berhati bagus, yang berhati selamat yang diterima kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaumana yanfa'u malun wa la banuna illa Mudah-mudahan satu ini sudah bisa mewakili yang saya sampaikan. Menjadikan semuanya mudah-mudahan diberikan kehidupan yang barokah, menjadi manusia-manusia yang fitrah, dapat mempertahankan fitrah dalam menjalani seluruh aktivitas apapun menuju ke fitrah, menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala.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 والحمد لله رب العالمين Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum